atas rahmat dan nikmat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah di antara rahmat dan nikmat Allah yang besar dilunakkan hati kita diberikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa mencintai ilmu dan majelis-majelis ilmu. Tengah jutaan manusia yang sudah tidak peduli kepada ilmu syariat mendahulukan ilmu-ilmu duniawi jauh sekali melebihi ilmu-ilmu syar'i mencintai dunia jauh sekali melebihi cinta mereka kepada akhirat. Bahkan mungkin kita mengatakan mereka cinta dunia tapi malah benci akhirat. Dan ini akan terjadi sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Imam Tabrani dari Tauban radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan tiba masanya saatnya di mana kalian akan dicabik-cabik oleh umat-umat di luar kalian sebagaimana orang memperebutkan makanan di atas meja hidangan Para sahabat bertanya, "Amin tillatin bina yawma idin ya Rasulullah?" Apakah itu terjadi karena kami sangat sedikit pada waktu itu wahai Rasul? Nabi SAW menjawab, "La bal antum yawma idin kafir. Tidak, bahkan kalian pada waktu itu banyak. Walakinnakum wutha'un ka sayyid. Akan tetapi kalian adalah buih bagaikan buih-buihnya banjir. Walayanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah akan cabut rasa takut dari dada-dada musuh kalian kepada kalian. Walayaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahn. Lalu Allah tempatkan di dalam hati kalian itu wahan Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apakah itu wahan wahai Rasulullah? Qal Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kecintaan kepada dunia dan tidak suka kepada akhirat. Ikhwani wa khawati fid din, Semoga Allah senantiasa menyemai di dalam hati kita kecintaan kepada ilmu dan majlis ta'lim ini. Hingga akhirnya kita bertemu dengan Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Pada pertemuan kita yang lalu, di pekan yang lalu, sampai kepada ayat Allah tabaraka wa ta'ala Wa inna jundana lahumul ghalibun. Halaman berapa di situ? Halaman 82. Fajundullahumul ghalibuna bil hujjati wal lisan kama annahumul ghalibuna bis saifi was sinan. Dan sesungguhnya tentara-tentara kami mereka lah orang-orang yang menang. Maksud daripada ayat bahwa tentara Allah tabaraka wa taala mereka lah orang-orang yang menang dengan hujjah dan lisan dan mereka juga orang-orang yang menang dengan pedang dan tombak. Pada kesempatan yang lalu kita telah berbicara <clears throat> bahwa Al-Qur'anul Karim hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipenuhi oleh ilmu sebagaimana dia juga dipenuhi oleh bantahan terhadap seluruh kebatilan. Al-Quran dan hadis dipenuhi dengan bantahan-bantahan terhadap seluruh kebatilan. Oleh karena itu, orang yang paham dan berusaha untuk belajar kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mampu untuk mengalahkan hujah-hujah orang-orang yang memiliki pemahaman yang salah di dalam syariat. Yang memahami Islam secara salah kitabullah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan bantahan-bantahan terhadap mereka. Oleh karena itu, tentara-tentara Allah mereka adalah orang-orang yang akan selalu menang dalam berhujjah. Bukan karena pintarnya mereka memainkan kata sebagaimana yang kita katakan pada kesempatan yang lalu, akan tetapi karena memang hujjah yang ada di dalam kitabullah itu tegas, hujjah yang ada di dalam sunnah Rasulullah SAW itu jelas, sehingga ahlul batil akan kewalahan dalam berhadapan dengan hujah-hujah yang ada di dalam kitabullah dan eh, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Oleh karena itu, mereka-mereka yang senantiasa berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW susah untuk dipatahkan argumentasinya oleh mereka. Oleh mereka-mereka yang ingin mematahkan kebenaran dan begitu sebaliknya, orang-orang yang berada di kitab kitabullah dan sunnah Rasulullah dengan mudah mengetahui kebatilan, orang-orang yang berfahamkan batil, orang-orang yang memiliki pemahaman-pemahaman yang salah. Jadi mereka ghalibuna bil hujjati wal lisan. Mereka akan senantiasa menang dengan hujjah. Di dalam berhujjah. Karena hujjah mereka bersandarkan kepada hujjah yang sangat kuat. Yang telah diajarkan oleh Allah melalui kitabnya, melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dilanjutkan oleh beliau Syekh Muhammad, sebagaimana mereka juga adalah orang-orang yang akan menang dengan saif, dengan pedang, wasinan dan tombak. Dari perkataan ini, pahamlah kita bahwa jihad terbagi dua. Pertama jihad dengan hujjah dan lisan. Yang kedua jihad dengan pedang dan sinan. Dan kedua-duanya merupakan jihad. Dan kedua-duanya dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui dalam masalah ini beberapa hal. Pertama, berjihad dengan lisan dan hujjah itu ada pada setiap zaman. Dan tidak akan terputus dalam kondisi apapun. Sangat berbeda dengan jihad dengan pedang. Jihad dengan pedang baru ada di saat-saat syarat-syaratnya terpenuhi. Karena jihad memiliki syarat-syarat yang diterangkan jelas di dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana tidak boleh jihad itu berdiri tanpa terpenuhnya syarat tersebut. Adapun berhujjah dengan lisan, berjihad dengan hujjah lisan, dengan hujjah yang ada dengan dalam kitabullah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia abadi kapanpun. Ini perlu difahami. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Agar kemudian kita tidak tertipu oleh propaganda sebagian orang-orang yang menyuruh kita untuk berjihad dengan pedang kapanpun, dimanapun, kepada siapapun asal dia kafir ini difahami oleh sebagian kaum muslimin di zaman kita sekarang. Berhujjah dengan ayat-ayat di dalam kitab Allah ya azza wa jal bercerita tentang jihad dengan pedang. Berhujjah dengan dalil-dalil dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jihadnya beliau sallallahu alaihi wasallam dengan pedang. Lalu Al-Quran dan hadis-hadis ini mereka jadikan batu loncatan untuk mengajak seluruh kaum muslimin menegakkan jihad dengan pedang ini kapanpun dan dimanapun. Kita tidak menafikan keikhlasan yang ada di dalam jiwa mereka, namun keikhlasan tanpa kebenaran tidak ada artinya. Keikhlasan tanpa meletakkan syariat di tempat yang benar tidak ada artinya sama sekali. Bahwa ibadah itu akan diterima oleh Allah apabila dia ikhlas dan benar. Ikhlas dikerjakan hanya karena Allah, benar apabila dikerjakan sesuai dengan tuntunannya dan bimbingannya, sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam poin ini, dalam poin yang pertama yang untuk catatkan tadi bahwa jihad dengan hujah dan lisan akan terlihat ada mutlak adanya mutlak kapanpun ya akan terlihat dalam beberapa poin. Pertama, tanyakan kepada mereka apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak dalam berdakwah sampai akhirnya berjihad dengan pedang? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seumur hidup berdakwahnya itu beliau berjihadnya memakai pedang. Mereka pasti menjawab tidak. Mereka tidak akan bisa mengingkari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas, yang nyata bahwa tidak seumur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, dakwah Rasulullah itu memakai memakai pedang. Bahkan jihad memakai pedang jumlah waktunya lebih sedikit dibanding jihad memakai hujah saja, tidak memakai pedang. Perintah untuk berjihad memakai pedang dan kekuatan baru ada pada tahun kedua setelah hijrah. Baru ada pada tahun kedua setelah hijrah pada tahun kedua Hijriyah. Berarti satu tahun lamanya lebih di kota Madinah belum ada jihad pakai pedang. Ditambah dengan 13 tahun di kota Mekah tidak ada jihad memakai pedang. Apa yang tidak dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada sahabat Rasulullah SAW di kota Mekah? penganiayaan apa yang tidak mereka lakukan, pencelaan apa yang tidak mereka lakukan, penodaan apa yang tidak mereka kerjakan, penganiayaan apa yang tidak mereka laksanakan. Mereka kerjakan. Demi Allah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalas itu walau dengan sekali pukulan saja. Walau dengan apa? sekali pukulan saja. Silahkan baca sejarah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Nabi SAW tidak membalas perlakuan orang-orang Quraisy dengan dengan pedang, bahkan tidak pernah membalas walau dengan dengan membalas dengan satu kali pukulan. Maka batallah argumentasi mereka-mereka yang mengatakan jihad itu selalu harus dengan pedang. Ada beberapa syarat untuk terwujudnya jihad dengan pedang. Pertama, apabila umat Islam telah memiliki pemimpin muslim kepemimpinan tangan umat Islam. Yang kedua, pemimpin muslim itu mengangkat bendera jihad. Karena ada juga pemimpin muslim namun tidak mengangkat bendera jihad. Berikutnya, umat Islam harus dalam keadaan kuat, memiliki kekuatan dan tidak dalam keadaan lemah. Dalam kata lain, umat Islam harus mampu dalam keadaan mampu untuk mengangkat senjata. Tidak dalam keadaan tidak mampu. Lemah. Ini syarat-syarat terwujudnya jihad dengan pedang. Dan pembahasan dalam masalah ini panjang. Berikutnya di poin yang berikutnya, tadi poin yang pertama apa tadi? Perbedaan antara jihad dengan pedang dan hujah. Yang pertama, jihad dengan dengan hujah ada di setiap zaman. Berbeda dengan jihad dengan sinan. Yang kedua, sebelum terwujudnya jihad dengan pedang harus dimulai dengan jihad dengan lisan. Ini juga perlu kita ketahui poin ini. Tidak akan mungkin jihad dengan pedang terwujud sebelum adanya jihad dengan lisan dan hujah. Lihat sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kita akan menemukan itu lebih jelas daripada matahari di siang hari. Bahwa Nabi Muhammad SAW tidak memulai jihad dengan pedang beliau bersama sahabatnya, melainkan sebelumnya dilandasi oleh jihad dengan dengan lisan. Poin yang ketiga, jihad dengan lisan dan hujjah jihad dengan lisan dan hujjah lebih rumit daripada jihad dengan pedang. Imam Ibnu Qayyim berkata, dalam makna saja sesungguhnya jihad dengan lisan dengan hujah itu lebih lebih rumit daripada jihad dengan pedang karena jihad dengan pedang bisa dilakukan oleh siapapun manusia manapun siapapun bisa mengangkat pedang siapapun bisa menebaskan pedang siapapun bisa menusukkan e, tombak bahwa menusukkan tombak, menusukkan pedang ke leher-leher musuh-musuh Islam, kata Ibnu Qayyim bisa dilakukan oleh siapapun. Siapapun. Adapun berjihad dengan hujjah dan lisan tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memiliki ilmu. Tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang berilmu. Tidak semua orang bisa berhujjah dengan lisan, tidak semua orang bisa berhujah dengan. Kalau dia tidak memiliki ilmu, dia tidak akan bisa berhujah. Bahkan hujah sedikit saja dari musuh-musuh Islam membuatnya KO ketika tidak memiliki kekuatan ilmu. Ini beberapa perbedaan yang harus kita ketahui. Demi Allah, sekali lagi, demi Allah bahwa ini berarti bukan berarti bahwa kita menganggap remeh jihad dengan pedang. Karena banyak sekali orang-orang menuding kita itu adalah orang yang memprovokasi umat untuk meninggalkan jihad dengan pedang. Demi Allah, bahkan kita bercita-cita agar kita wafat di atas tusukan musuh-musuh Islam karena kita berdakwah, karena kita menegakkan agama Islam. Itu yang ada di dalam jiwa kita. Dan itu yang disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus punya niat untuk berjihad dengan pedang untuk menegakkan agama Allah tabaraka wa taala. Akan tetapi kita tidak akan bisa lari dan tidak boleh lari daripada undang-undang yang telah ada di dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya harus mengikuti peraturan yang ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita katakan tentang syarat-syarat tadi itu itu ada dan nyata di dalam sejarah Rasulullah SAW. Bahwa Nabi Muhammad SAW ketika lemah di kota Mekah tidak menegakkan jihad dengan pedang. Nabi Muhammad SAW sebelum memegang pucuk pimpinan. Belum lagi menegakkan jihad dengan pedang. Bahkan ketika pucuk pimpinan sudah di tangan, belum datang perintah untuk berjihad dari Allah. Belum ada kekuatan belum ditegakkan bendera jihad, kaum muslimin pun satu tahun lebih di kota Madinah tidak berjihad dengan pedang. Hal ini jelas dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita membantah sebahagian daripada perkataan orang-orang yang senantiasa haus jihad dengan pedang. Haus jihad dengan pedang dan ingin menjadikan jihad dengan pedang itu mutlak dalam setiap keadaan dan dalam setiap kondisi dan situasi kita mengatakan demi Allah kami tidak benci jihad, bahkan kami suka berjihad. Demi Allah kami tidak benci untuk wafat di atas syahadah. Bahkan itu kami cintai. Akan tetapi kita tidak ingin wafat di atas syahadah yang konyol. Seperti orang-orang yang wafat di atas jalan yang tidak jelas. Keterangannya di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah. Dan merasa dirinya telah berjihad menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Dia merasa dirinya pejuang, bahkan tanpa terasa dia termasuk orang-orang yang telah memurukkan agama Islam, yang telah menjatuhkan norma-norma dalam agama Islam, yang telah membuat umat Islam semakin terkucil, semakin tersempit, semakin terhimpit, semakin dituding, semakin tidak bisa bergerak, dan itu adalah buah daripada jihad yang dikatakan oleh sebagian para asatidah dengan jihad yang e, prematur, belum saatnya berjihad, lalu mereka sudah berjihad dengan pedang. Yang anehnya lagi adalah mereka yang berjihad dengan pedang tersebut ketika dihadapkan kepada sunnah Rasulullah SAW dengan hujah yang jelas, mereka tidak bisa melawan. Mereka tidak mampu untuk menentang. Dalam kata lain, ternyata mereka juga tidak terlalu menguasai syariat Islam yang ada di dalam jiwa mereka semangat ingin wafat mati syahid ya kemudian ingin membunuh musuh Islam semangat untuk itu namun ternyata ketika mereka dihadapkan dengan hujah-hujah mereka tidak berani dan mereka tidak berani berhadapan dengan hujah beberapa orang di antara mereka mencoba untuk menyampaikan pesan-pesan mereka kepada kita melalui media-media SMS, kita ajak untuk bertemu, mari kita diskusikan secara ilmiah. Apakah ajakan Anda kepada kami itu hak? Apakah Anda yang berada di atas yang hak atau kami yang berada di atas yang hak? Mari kita duduk berkumpul. Tidak berani. Bahkan ketika kita tanya Anda siapa, tidak berani menjawab siapa dirinya. Ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak berani berhadapan dengan hujah. Mereka sadar bahwa berhadapan dengan hujah akan membuat apa yang mereka lakukan selama ini akan disalahkan. Sehingga tidak berani berhadapan dengan hujah. Demi Allah, apa yang saya katakan ini hak, kejadian dan itu kejadian itu menimpa saya sendiri tudingan demi tudingan bahwa kalian ini adalah orang-orang yang menghancurkan Islam di saat kalian memompa kaum muslim untuk tidak berjihad, kalian menghalangi langkah umat Islam, pemuda Islam untuk berjihad, kalian menjadi provokator untuk membumi hanguskan jihad dari permukaan bumi, kalian orang yang tidak suka mati syahid dan segala macam kata-kata yang pedas mereka sampaikan kepada kita dan kata-kata itu kalian orang yang tidak mengerti syariat, kalian bodoh tapi sok tahu dan segala macam kata-kata itu mereka lontarkan Wah subhanallah dalam keadaan berpuasa. Di bulan Ramadan. Kita katakan akhi, takillah ini bulan Ramadan. Tapi tidak peduli. Sampai kemudian akhirnya kita muak dan kita ajak untuk bertemu. Asyik nah, kita tanya dia, siapa dia, di mana dia. Dia tidak tidak berani mengatakan siapa dirinya, bahkan setiap saat berganti nomor. Takut di mungkin takut di di di, di intelijen <laughs> kita ketahui siapa dia dengan cara men mencari nomornya. Hari ini datang dengan nomor ini, bulan-bulan yang kedatang datang datang dengan nomor yang berbeda. Tapi dari untaian kata-katanya sepertinya berasal kita pun tidak bisa memastikan, tapi seperti berasal dari orang yang sama. Kita ajak bertemu, kita tanya siapa dia tidak berani menjawab. Dan kita katakan ya akhi, kalau saya berada di atas kebatilan, saya siap untuk rujuk dan itu juga yang harusnya ada pada diri Anda. Mari kita duduk bersama, kita lihat kita kita lihat argumentasi masing-masing. Saya sangat yakin saya di atas kebenaran sebagaimana Anda sangat yakin Anda di atas kebenaran. Mari kita duduk, kita kumpulkan, kita diskusikan. Tapi itu tidak berani mereka lakukan. Ikhwani fiddin rahimani Ya. Baik. Ini di antara perbedaan antara jihad dengan dengan dengan dengan hujjah dan Rasulullah SAW berjihad dengan hujahnya seumur dakwahnya. Betul atau tidak? Seumur dakwahnya. Seumur dakwahnya Rasulullah berjihad dengan lisannya. Memberikan keterangan. Memberikan amar ma'ruf nahi mungkar. Melarang kaum muslimin daripada yang mungkar. Memerintahkan kepada mereka kepada yang ma'ruf. Membantah hal-hal yang salah di antara yang terjadi di tengah kaum muslimin. Dan mengembalikan kaum muslimin kepada jalan yang hak. Menghindarkan mereka dari kesalahan-kesalahan. Ini adalah jihad. Ini adalah jihad. Bahkan jihad dengan dengan pedang tidak akan berdiri sebelum adanya orang-orang yang berjihad dengan lisan seperti ini. Seperti yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah tidak memulai jihad dengan pedang sebelum memulai jihad dengan dengan lisan. Bahkan subhanallah. Sebagian para nabi dan rasul ada yang tidak sempat berjihad dengan dengan pedang. Ada yang semasa hidupnya tidak akhirnya tidak berjihad dengan pedang. Mereka tidak berjihad dengan pedang sama sekali. Jihad mereka hanya dengan apa? Hanya dengan lisan. Nabi Nuh alaihissalam, apakah beliau berjihad dengan pedang? Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah beliau berjihad dengan pedang? Hah? Tidak sama sekali. Nabi Isa tidak ada berjihad dengan pedang. Sama sekali tidak ada. Ini menandakan bahwa dakwah dakwah tidak wajib tidak wajib harus dengan dengan pedang, tidak wajib. Kalaulah dakwah itu harus wajib dengan pedang, yang terjadi seharusnya seluruh para nabi dan para rasul biografi mereka semuanya berdakwah dengan dengan pedang. Ternyata di dalam dakwah para nabi dan para rasul terbukti bahwa tidak semua Nabi dan Rasul berdakwah memakai pedang juga. Banyak di antara mereka yang dakwahnya cuma dengan hujah dan dan lisan. Sekali lagi semua itu bukan untuk mengucilkan kondisi dakwah dengan pedang. Ya. Bahkan seperti yang kita katakan tadi, ikhwani wa bahwa bahkan jauh di dalam lubuk hati kita yang dalam sebenarnya kita ingin Wafat kita itu di atas tusukan pedang. Tusukan tombak karena kita berjihad menegakkan kalimatullah. Kita tahu jihad bisa fisabilillah yang dengan pedang itu adalah puncaknya. Namun orang tidak akan bisa sampai ke puncak tanpa melalui tangga. Orang tidak akan sampai ke puncak tanpa melalui tangga. Karena tidak ada manusia itu yang superman. Ya, yang bisa langsung sampai di ujung tanpa tangga dan tangga untuk sampai kepada jihad di sinan di saif itu adalah dengan menegakkan hujjah sehingga kekuatan kaum muslimin kembali dan kemudian jihad dengan pedang akan membuat maslahat untuk mereka dan bukan mudarat akan membuat maslahat untuk mereka dan mudarat salah satu kegunaan kenapa harus ada pemimpin karena pemimpin itulah yang mengatur konsep untuk berjihad. Siapa orang-orangnya, kapan ditegakkan, kapan kita berkumpul, kapan kita menyerang, bagaimana strateginya. Karena kalau dilakukan secara individu, maka itu akan sangat lemah. Maka itu akan sangat lemah. Kemudian berjihad dengan pedang di saat kaum muslimin tidak sanggup untuk melakukan itu, artinya dalam keadaan lemah, maka itu akan membuat kaum muslimin tambah lemah, bukan tambah kuat. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya masih dalam keadaan lemah di kota Mekah, Allah tidak turunkan perintah untuk untuk berjihad. Tidak sama sekali. Bahkan perintah yang ada di dalam Al-Quran ketika dakwah yang ada di kota Mekah itu adalah memaafkan. Kaum musyrikin melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa bejat, yang luar biasa dahsyat. Perintah dari Al-Quran maafkan. Maafkan, biarkan, maafkan, biarkan. Subhanallah. Ini juga menunjukkan bahwa mengalah itu bukan dalih bahwa kita itu lemah. Bukan dalih bahwa kita itu lemah. Ya, ini hal yang perlu kita sampaikan. Kita lanjutkan sedikit. Wa innamal khawfu 'alal muwahhid alladhi yasluku at-tariq walaysa ma'ahu silah. Sesungguhnya kekhawatiran ada pada orang-orang yang bertauhid yang berjalan di atas jalan yang hak akan tetapi dia tidak memiliki senjata hujjah. Ya mungkin agak pembatan-pembatan yang lalu, orang yang mempunyai hujah dari Al-Quran mengalahkan ribuan orang yang tidak punya hujah. Ya, orang yang tidak punya hujah. Maka kita khawatirkan, yang dikhawatirkan itu adalah orang yang bertauhid, yang berjalan di atas jalan yang hak, akan tetapi dia tidak mempunyai silah, senjata. Hujahnya tidak ada, ilmunya tidak ada. Waqad mannallahu alaina bi kitabihi alladhi ja'alahu dan Allah telah memberikan kepada kita nikmat dengan Allah menurunkan kitabnya yang mana Allah menjadikan kitabnya tersebut tibyanan likulli syai. Penerang atas segala sesuatu. Menerangkan kepada kita atas segala sesuatu. Wahudan. Dan petunjuk. Wa rahmat. Dan rahmat. Wa busyra lil muslimin. Dan kabar gembira untuk orang-orang muslimin. Ya. Al-Quran tibyanan likulli syai. Menerangkan segala sesuatu. Oleh karena itu, hujah manapun yang ingin mendukung kebatilan, Al-Quran telah punya jawabannya untuk meng menghancurkan itu, untuk membantah itu. Islam telah memiliki segalanya. Apapun yang didatangkan orang daripada kebatilan, maka kitabullah dan hadis Rasulullah kafin sangat cukup untuk membantah kebatilan tersebut. Karena Al-Quran Allah jadikan tibyanan likulli syaih. Penerang segala sesuatu segala sesuatu tentang urusan din perlu kita garis bawahi segala sesuatu tentang urusan agama karena banyak orang awam sekarang dikelabui oleh sebahagian dai dan mubalik sehingga mereka meyakini Al-Quran dan hadis itu menerangkan segala sesuatunya sampai urusan-urusan dunia mutlak. Itu salah. Mereka meyakini Al-Quran itu menerangkan segala sesuatu, semuanya. Ilmu apapun, ilmu sains teknologi semuanya ada dalam Al-Quran kata mereka. Ini kata-kata yang ingin ingin mengagungkan Al-Quran tapi dengan cara yang tidak benar. Karena memang tidak semuanya ada di dalam Al-Quran. Tidak semuanya ada di dalam Al-Quran. Kalau seluruh ilmu sains dan teknologi ada di dalam Al-Quran, pasti Nabi yang menguasai sains dan teknologi lebih awal daripada kita. Kalau semuanya ada di dalam Al-Quran, mana ada? Ya, kalau semuanya ada di dalam Al-Quran, maka berarti Nabi tidak paham Al-Quran. Karena kita yang paham sekarang lebih daripada Nabi. Di saat kita lebih menguasai sains dan teknologi yang kata kita berasal dari Al-Quran. Kalau itu berasal dari Al-Quran, Nabi pasti paham. Nabi pasti paham. Oleh karena itu, Tibyanan likul, syai menerangkan segala sesuatu dalam urusan agama. Kalau urusan agama, tanyakan kepada Al-Quran, cari dalam Al-Quran dan hadis, pasti ketemu jawabannya. Tidak ada yang tidak. Tapi kalau urusan dunia, Urusan kita masing-masing. Nabi telah berkata, Sallallahu alaihi wasallam, kalian lebih mengerti daripada saya urusan dunia kalian. Urusan dunia tidak dibahas oleh Rasulullah SAW. Oh, bagaimana kalau Nabi berbicara tentang perdagangan? Bukankah Nabi berbicara tentang perdagangan? Ya, Nabi bicara tentang perdagangan, tapi dalam masalah agamanya, ini yang dihalalkan, ini tidak dihalalkan, ini tidak dibolehkan, ini tidak dibolehkan, yang begini tidak boleh, menipu seperti ini tidak boleh. Yang tidak boleh tidak boleh diterangkan. Agar kemudian silahkan lakukan yang boleh. Silahkan lakukan yang boleh, yang tidak boleh diterangkan. Jadi Nabi menerangkan agamanya. Bukan menerangkan konsep berbisnisnya dalam arti kata bagaimana trik untuk berbisnis, trik manajemen dan segala macam. Bukan itu yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Al-Quran berbicara tentang gunung, Al-Quran berbicara tentang bulan, Al-Quran berbicara tentang matahari, Al-Quran berbicara tentang unta. Tapi itu bukan berarti Al-Quran menerangkan seluruh ilmu biologi ilmu astronomi, ilmu geografi tidak. Allah berbicara tentang kekuasaannya, kehebatannya, kemampuannya, agar kita beriman dengannya, patuh dan patuh, patuh dan taat kepada perintah dan larangannya. Ya. Sekali lagi ilmu sains dan teknologi tidak diajarkan oleh kitabullah dan hadis Rasulullah SAW. Ya, walaupun sebahagian daripada permasalahan-permasalahan itu Allah tunjukkan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran kami jadikan gunung sebagai pasak. Itu sah karena Allah yang berbicara, Allah yang menciptakannya. Ya. Baik. Fala ya'ti sahibu batilin bihujjah. Fala ya'ti sahibu batilin bihujjah. Tidak datang seorang yang memiliki kebatilan dengan hujahnya. Dengan hujahnya untuk kebatilan yang tersebut illa wa fil qur'ani ma yanquduha wa yubayyinu butlanaha tidak datang seorang yang memiliki kebatilan dengan hujahnya, melainkan di dalam Al-Quran ada yang membantahnya dan menerangkan tentang kebatilannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya'tunaka bimathalin Illa إِلَّا bilhaqi wa ahsana tafsira Mereka tidak akan mendatangkan kepadamu suatu permisalan pun, wahai Muhammad. Melainkan kami telah datangkan kepadamu kebenaran dan yang lebih baik daripada itu tentang keterangannya. Keterangan yang lebih baik daripada apa yang mereka katakan. Qala ba'dul mufassirin ayat ini ada pada surat Al-Furqan ayat 33. Qala ba'dul mufassirin berkata sebagian ahli tafsir, hadhil ayah amatun fi kulli hujjah. Ini ayat menunjukkan sesuatu yang sangat umum dalam setiap hujjah, yakti biha ahlu batil yang datang didatangkan oleh orang-orang yang cinta kebatilan, suka yang batil ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Artinya, ayat ini menerangkan apapun yang didatangkan oleh mereka daripada sesuatu yang batil, kami punya kebenaran untuk membantahnya. Kami telah datangkan kepada Muhammad Muhammad keterangan yang jelas dan hak kebenaran dan itu telah cukup untuk membantah mereka. Subhanallah. Apapun lihat ketika para ulama menjawab kebatilan ahlul batil semua dari Al-Qur'an dan hadis. Semua dari Al-Quran dan, dan hadis. Padahal kebatilan yang dikerjakan oleh umat sekarang tidak ada pada umat sebelumnya. Tidak ada pada umat sebelumnya. Kebatilan yang mereka lakukan sekarang tidak ada pada umat sebelumnya. Namun Al-Quran dan hadis sudah cukup untuk punya hujah. Cukup untuk punya hujah. Kita datangkan satu misal misalnya. Satu misal saja yang saya ingat. Kebetulan lewat di dalam pikiran saya. Kemarin saya ditanya ada sebagian ustadz mengatakan, sebagian lain mengatakan, orang yang membaca Al-Quran, yang faham maknanya ketika membaca Al-Quran, itulah yang mendapatkan pahala. Sementara kalau kita baca saja, kita tidak faham maknanya, kita tidak dapat pahala. Kita hanya membaca saja, kita tidak ngerti apa maksudnya. Kita tidak mengerti apa maksudnya. Kita tidak dapat pahala. Kelipatan yang 10 itu yang dijanjikan oleh Rasulullah itu adalah terhadap orang yang pandai sudah mengerti bahasa Arab, membaca Al-Qur'an paham maknanya. Adapun orang yang tidak paham maknanya, tidak dapat pahala itu. Subhanallah. Ini tidak pernah ada kita dengarkan pada yang sebelumnya. Ya. Ternyata hadis Nabi membantahnya. Nabi SAW mengatakan, bacalah Al-Quran, karena setiap huruf daripada Al-Quran, kalian akan mendapatkan 10. Saya tidak mengatakan alif lamim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, Mim satu huruf. Siapa yang paham makna alif lam mim? Siapa yang paham makna alif lam mim itu? Tidak ada yang paham makna alif lam mim. Tapi ketika kita baca alif lam mim, alif dapat 10 pahala, lam dapat 10 pahala, mim dapat 10. Lihat ketika Allah mengarahkan Rasulullah kepada alif lam mim. Ketika Allah mengarahkan Rasulullah pembicaraan Rasulullah, Allah takdirkan pembicaraan Rasulullah alif lam mim menunjukkan bahwa paham tidak pahamnya kita terhadap kitabullah kita dapat pahalanya. Lihat, kalau seandainya Nabi berbicara ayat yang lain yang ada maknanya, tentu tambahan ini tidak terlalu jelas. Kita katakan tidak. Bahkan Nabi mengatakan alif lam mim itu tiga huruf. Bukan satu huruf. Saya tidak mengatakan lam satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Siapa di antara orang ahli tafsir sekarang seluruh dunia yang tahu apa makna alif lam mim? Tidak ada yang tahu sama sekali. Itu pun dapat pahala. Berarti orang yang baca Al-Quran tidak tahu maknanya pun sebagaimana hadis Nabi yang mulia ini. Dan hadis Nabi sudah membantah pikiran orang-orang tahun sekarang, bayangkan. Karena Allah yang mentakdirkan semua itu terjadi. Wa inna ma lanjutkan, wa inna ma laka asya, sesungguhnya dan saya akan menyebutkan untuk beberapa hal mimma zakarallahu fi kitabihi dari apa-apa yang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya jawaban sebagai jawaban likalamin ihtajja musyrikun fi zamanina alaina sebagai jawaban atas ungkapan-ungkapan yang berhujah dengannya kaum musyrikin di zaman kita membantah hujah kita. Artinya, Syekh berbicara, yang akan saya sampaikan kepada kalian sekarang adalah bagaimana Al-Qur'an menjawab hujah-hujah orang-orang untuk melakukan kesyirikan. Itu yang akan saya sampaikan di sini. Walaupun semua keterangan tentang hujah itu telah ada dalam kitabullah, yang akan saya terangkan dalam kitab ini adalah bagaimana Al-Quran membantah hujah-hujah orang-orang yang berhujah untuk menegakkan kesyirikan. Ya. Jadi sampai di sini, sampai di sini dari pertemuan kita pertama sampai di sini, ini sebenarnya mukaddimah dari pengarang. Mukaddimah untuk membantah syubhat. Mukaddimah untuk membantah syubhat. Nah, intinya ada pelajaran yang setelah ini. Bagaimana cara membantah orang-orang berbuat syirik lalu berhujah kepada kita atas kesyirikan mereka. Apa jawaban kita? Sehingga itu yang dimaksud dengan judul kitab Kasyfus Syubuhat, membantah syubuhat ada pada pelajaran kita setelah ini dan selanjutnya. In, <laughs> sebenarnya yang tadi juga pelajaran-pelajaran bagus ya, tetapi yang diinginkan oleh beliau dengan judul ini adalah apa yang akan kita pelajari setelah ini. Yang itu semuanya mukadimah kamu kadimah dari pengarang. Makanya beliau katakan setelah diterangkan oleh beliau, maksud saya adalah <laughs> maksud saya adalah menukilkan hujah-hujah Allah untuk membantahkan hujah-hujah orang-orang yang berbuat syirik saja. Inilah yang akan saya bawakan berikut ini. Jadi semua ini adalah mukadimah dan itu penting. Ya, sampai di sini insyaallah taala kita lanjutkan tanya jawab setelah salat Isya. Kita akhiri majelis yang pertama dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك